خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومتات كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومتات كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وبك المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عن عبد الرحمن بن عبد القارئ خرجت متو سبا إنسن مع عمر بن الخطاب sartane Umar bin Khattab bengi-bengi lek metu fi Ramadan ing dalam wulan Ramadan metu nang di fil masjid ing masjid setelah Umar dan Abdurrahman sidak ke masjid, faida dumadaan jebule annasu utawi para manungsa iku auzaun dewe-dewe mutafarriquna tur pisah-pisah salate tarawih iku dhewe dhewe-dhewe faqala banjur ngucap sapa Umaru Umar duwe ide wah jane wong-wong timbang teraweh teraweh dhewe-dhewe lamun jamaah niku oh, Hmm, luwe api. Ini setuhune ingsun Umar iku aro berpendapat sopo ingsun Umar lau jumi'at haula lau jumi'at haula lamun dikongkon jamaah Sopo haula iki iki wong akehi ala qari'in wahid atas seorang imam yang satu saja wong iki lamun dikongkon jamaah imame mekur siji lakana mongko yekti ono opo jamaah ono iku amsala keliru harokan ono iku amsala luweh bagus jane wong wongi bimbang solat tarawih dewe dewe jamaah lek lah tambah luweh api nah, terus setelah jamaah delok jamaah api fakola banjur ngucap sofa Umaru Umar ni'matil bid'atu hari bagus bagus bid'ah ya iki. Napa? Biyen traweh gak usum jamaah malih di nih. Umar yang ngerti lek jamaah itu bid'ah. Jamaah traweh tapi apik. Nah, orang Muhammadiyah mengatakan yang bid'ah itu dua puluhnya. Padahal aslinya yang bid'ah itu ya dua-duanya. Ya dua puluhnya ya bid'ahnya. Kalau nggak gelem 20 alasannya bid'ah, mestinya yang nggak gelem jamaah barang. Karena juga bid'ah. Dan lucu bin ajaib. Sama-sama jamaahnya idenya Umar, 20-nya juga idenya Umar, lalu yang 20-nya bid'ah, yang jamaahnya nggak bid'ah. Padahal podo-podo teko idene Umar. Kan berpikir pelin-pelan begitu itu. Ya, dong ya. Nah. Jadi lek ngarani rong puluh bid'ah, jamaah yo ya bid'ah bisa. Lek gelem jamaah yo ya kudu gelem rong puluh. Sampun nggih. Warawalan cerita sapa al-Baihaqi wa ghairuhu lan liyane Baihaqi bi isnadin sahih juz 2 halaman 996 annahum setuhune para sahabat tidak Umar sendiri nih dengan para sahabat juga iku kanu ono sapa sahabat ono iku yakumuna padha qiyamul lail di Ramadan ala ahdi Umar ing dalem zamane khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu fi syahri Ramadan ing dalem bulan Ramadan bi ishrina rakaatan kelawan rong puluh rakaat ora wolu Warawalan cerita sapa Malikun Imam Malik fil Muwatta juz 1 115 kana Ono sapa annasu para manungsa fi zamane Umar iku yakumuna padha qiyamul lail Teraweh, fi Ramadan bi salatin wa isrin kelawan telulikur ne rokatan rokaate sing bener puluh apa telulikur wa jama'alan memadu apa meng, mengkonvergensi memadukan sapa al Baihaqi Imam Baihaqi nah, riwayat ini antara dua, dua riwayat itu beliau simpulkan begini bi annas salasa kanat witron telulikur itu dengan catatan bahwa yang tiga wi witir ya, jadi kita ikut rong puluh ikut sahabat jamaah juga ikut sahabat. Wong Muhammadiyah jamaah ikut sahabat eh, walune ngarang dewe. Menurut saya. Berikutnya tentang yang sebelas. Tentang yang sebelas. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma kala kala jauh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna masna utawi salat wengi iku masna masna loro-loro loro-loro loro-loro sepuluh. fa idza khasya nalika khawatir sapa ahadukum salah suwijining sira kabeh asubha khawatir subuh sholat mongko sholat atan wahidatan sak rokaat tutiru menutup ganjili lahu katue uang ma ing rokaat Kot sholakan teman-teman was sholat sopo ahad dan ditutup siji menutup yang sepuluh tadi. Jadi ini sebelas catatannya sepuluh dua dua dua dua dua terakhir satu. Eh, apa witir itu kudu siji tok. An Abi Ayyub Al Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al witru haqqun Al witru utawi witir iku hakun hak onone syar'i bukan bid'ah ala kulli muslim atas setiap wong Islam. Man utawi sapa wonge iku ahabba seneng sapa man an yutira yen to witir bi khamsin kelawan limo langsung yafal mongko nglakonono oleh limo rakaat sekali salam lelek maksimal sebelas sing limo sekali salam berarti jangkepe enam Dua dua dua terakhir limo. Waman ahabba utawi sapa wong iku ahabba seneng sapa men an yutira yang to witir disalasin kelawan telu falyafal mongko nglakonono wolu ditutup telu waman utawi sapa wonge iku ahabba seneng sapa men an yutira yang to witir kelawan siji fal yafal 10 ditutup siji rawahul arba'ah illa Turmudi wa sahahahu Ibnu Hibban. Ketika Nabi menyebut lima ya oleh, telu ya oleh, siji ya oleh, itu tidak mustahil pitu ya oleh. Karena uh, eh, zikru ba'bi afrodil 'am la yukhassisuh. Usul fikih kita mengatakan menyebut sebagian angka itu tidak berarti mentah apa mentakhsis itu loh. Makanya menurut Fathul Mu'in, e, witir itu langsung seolah sekali salam ya oleh. Jadi telung rokaat maghrib ya kadang lali ya. Iki nomor biru kadang lali. Tetap kakean pola ini sebelas langsung. Ya hakeh lali ini. Tanpa takiat awal langsung wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul fi syahri Ramadan tentang bulan Ramadan di dalam bulan Ramadan ya dawuh cabang Malaysia Suman tadaruhu banjur sahabat padha ngenteni kan Nabi jamaah mene jamaah mene jamaah mene ne kak jamaah Lalu sahabat padha ngenteni Nabi minal qabilati malam esoknya. Falam yakhruj orang metu sapa Nabi nang omahe ngumpet kak gelem, kak gelem Nabi. Jadi Nabi jamaah terus jamaah hmm, jamaah muda mundakake meneh dinteni ngumpet neng omah kak ngimami di masjid. Isuknya Nabi jauh "Mampingi pancen tak sengaja kak ngimami aku." Ya, Wa qala Nabi Dawuh, "Inni khasyitu an yuktaba alaikumul witru." Inni setuhne ingsun iku khasyitu khawatir an yuktaba yen to wajib wajibake alaikum atas sirokabe al witru sholat witir. Jadi kalau krono jamae mudahake mudahake mudahake, saya khawatir kalau witir itu diwajibkan. Dari hadis ini saya ingin meyakinkan pada siapapun bahwa kalau ada orang mama dia bilang, bilang begini, Nabi jamaah itu. Jadi jamaah terawih itu nggak dari Umar, memang dari Nabi. Malam pertama, kedua, ketiga itu. Saya jawab, bukan. Yang dari Nabi itu jamaah witir. Bukan jamaah terawih. Ini lo wajonen. Jadi Nabi sendiri mengatakan, aku mamingi sengaja nggak jamaah, khawatir engkau witir malih di no Bukan kok khawatir terawih di wajib namun. Jadi yang Nabi berjamaah tiga malam itu jamaah wi, witir, bukan terawih. Dong. Yang Nabi maksimal sebelas itu juga witir. Nabi pun menyebutnya itu juga witir. Ini khasyitu an yuktaba alaikumul witru. Teresa, kan? Nah. Bukan terawih. Siapa sih ngarani witir? Nabi. Itu tahu. Kenapa? Lagi, iya, menurut kita kalau witir itu di Ramadan, di luar Ramadan ya tetap maksimal sebelah. Ya padha ae. Ampun nggih. Iya. Ngikuti ning buri ngikuti yuk neng Arab mana? Ya, lek witir ngikuti teraweh mungkin. lek teraweh ngikuti witir kayak teraweh dilakoni dhisik masa sing makmume ning Arab imame ya, Pokoknya lewat hadis ini saya ingin menyatakan berdasar hadis bahwa yang dilakoni Nabi maksimal 11 berjamaah itu wi witir. Nabi sendiri menyebut itu witir. Menurut ahlu sunnah sendiri witir memang maksimal sebelas. Jong ya? Hmm. Ini nggak berdasar akal, ini berdasar dalil. Oh, an Aisyah radhiyallahu anha qalat iki sing tinggi Muhammadiyah. Ya, Rasul tidak pernah menambah lebih dari sebelas. Tapi kan sholat di witir maka Rasulullah tiada pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah Jawa duduk pernah Madura lek pernah Madura kerasan tak pernah kita <laughs> tak pernah tak toman kita toman enam <laughs> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan di dalam bulan Ramadan wala fi ghairihi ataupun di luar Ramadan tidak pernah menambah ala ihda asrata rakaatan 11 rakaat yang semuanya itu wi witir kalau Muhammadiyah mengatakan 11 itu bukan witir yang 8 terawih yang 3 witir gitu loh nah, dalilnya dalilnya mana sama ngapling-ngapling itu kalau Nabi mengatakan witir, tapi Anda mengapling yang delapan dikapling teraweh, yang tiga dikapling sebagai witir. langapling tanpa dalil itu salah. at taksis bi dalil ya, kan? itu tasri. Jadi nggak boleh takhsisu sumalam yukhassishu syari'. Mengkhusus-khususkan padahal syarat tidak mengkhususkan itu nggak boleh. Eta konono. Oh, Dalile ya iki. Lah ya, mereka kalau dalil terawih ya ini nomor 31 ini. Rasul tidak pernah menambah Sahih riwayatnya belum tentu sahih pemah pemahamannya. Tidak pernah menambah di Ramadan maupun di luar Ramadan melebihi sebelas. Yang sebelas itu rincinya yusolli arba'an, salat empat, pewanjang-panjang dan khusyuk. Falatas al antulihinna wa husnihinna. Jangan tanya bagusnya dan panjangnya Sumayusoli arba'an lalu Nabi sholat empat. Falatas ala'an husnihinna watulihinnya Jangan kau tanyakan betapa indah dan panjangnya. Baru setelah itu sumayusolli salasan. Lalu Nabi sholat tiga rakaat. Empat empat delapan ditambah ti, tiga itu Muhammadiyah. Jadi delapan ditambah tiga. Qalat Aisyah Qultu ya Rasulullah, atanamu opoto sare panjenengan qabla antuti rosak durungi panjenengan solat witir? Kala Nabi Jawuh ya Aisyah, inna ainaya tanaman walayanamu Kalbi Sungguh kedua mataku mungkin tidur, tapi hatiku tidak tidur. Muttafaqun alaih Bulughul Maram eh, apa nomor 400. Wa fi riwayatin lahuma ing dalam siji riwayat juga milik Imam Bukhari, Muslim kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yusalli minal laili asra rakaat. Nah, dalam satu malam itu salat jangkepnya 10 rakaat wa yutiru bisa jedatin dan diwitiri dengan satu rakaat. Kalau tadi 4 4 plus 3, ini 10 plus apa? satu wayarka'u raka'atayil fajri dan setelah itu Nabi uh, salat qobliyah subuh fatilka salata asrata raka'atan jadi witir 11 plus qobliyah subuh 2 jangkepnya apa 13 ulul maram wa anha saking Siti Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili salata asrata rak'atan dalam satu malam sholat 13 rakaat tetap 11 tapi yang dua rakaatayil fajri lah pelaksanaan 11 itu gimana yutiru min dzalika bi khamsin dari 11 itu Nabi witirnya langsung 5 berarti sing jangkepe 6 saya ingin katakan bahwa 11 itu bisa 10 plus 1 ada dalilnya Bukhari Muslim bisa 8 plus 3 juga Bukhari Muslim juga bisa 6 plus 5 yang ini juga Bukhari Muslim nah, eh, 5 rakaat langsung itu hanya ada satu tahiyat layak jilisu seorang lungguh sopo nabi dalam satu rakaat pun illa kecuali fi akhiriha ing dalam akhire rakaat berarti lima rakaat lang langsung. Uh, logikanya Muhammadiyah itu salah. Tidak pernah menambah di Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11, 4, 4, 8 plus 3. Berarti yang 8 terawih. Makanya terawih itu maksimal 8. Salahnya apa? Salahnya mereka berasumsi sing genep terawih, sing ganjil, itir. Asumsi itu salah. Sebab kalau asumsinya sing genep terawih sing ganjil witir, maka terawih itu nggak harus delapan, bisa sepuluh karena riwayat pertama sepuluh plus satu. Bisa juga enam terawih itu karena riwayat yang ini lima plus eh, enam plus lima. Kalau memastikan hanya delapan, terus alternatif selain itu bid'ah, adakah hadis Bukhari Muslim ini juga bid'ah? hadis yang itu juga bid'ah. Gitu lah. Ngerti ya? Ini pemahaman yang akhirnya bertabrakan dengan hadis Bukhari Muslim yang salah pemahamannya bukan bukan hadisnya. Is pokoknya salah. Apa? Oh, kano dalile. Apa? Sing witir, oh, witire bablas, lek pengen 11 bablas bisa. Ini tadi 10 plus 1 itu kan 2, 2, 2, 2 terakhir 1. Yang 8 plus 3 itu 4, 4, 3. Yang 6, 2, 2, 2 terakhir 5. Oh jangan. Enggak anak Galile gitu loh. Orang-orang Ini super Ya <laughs> agama saya. Jadi kelemahannya Muhammadiyah satu, Nabi menyebut witir, Nabi menyebut witir dah sebelas itu, mereka kapling yang delapan terawih, yang satu, yang tiga witir. Itu salah, salah karena nabrak Nabi gitu loh. Ya. Terus yang kedua, kalau asumsinya yang jangkep itu terawih yang ganjil witir, uang riwayatnya nggak hanya delapan plus tiga toh. Tapi ada yang 6 plus 5 Adakah terus mereka mengatakan Terawih apa? Nah lah terus mencela mencelilan, sing bener terawih walu apa enam, nah, gitu. Nah, salahnya lagi, ini sebetulnya ada indikasi bahwa ini itu bukan eh, bukan terawih yang berjamaah begitu. Ini Nabi sholat di rumah, makanya yang tahu pun Siti Aisyah Nabi itu tahajudnya mulai lailnya di rumah, tidak jamaah di masjid. Jadi jangan dipakai dalil untuk teraweh yang itu jamaah di masjid. Ini di rumah. Indikasinya yang cerita AI Aisyah. Indikasinya lagi panjang-panjang, panjang, satu rakaat panjang. Padahal kalau jamaah Nabi sendiri mensyariatkan supaya jangan panjang-panjang. Hadis Bukhari itu, man amma qauman falyukhaffif. Barang siapa ngimami masyarakat, kan campur kalau masyarakat hidrogen Ojo dawa-dawa yang ringan aja. Fa inna fihi mudhaif wal kabir was saghir wadal haja Sebab kalau masyarakat umum ono sing tua, ono sing nom, ono sing kebelet ngising, campur-campur. Wadal haja itu lah Selak selak qadaul haja Nah, kalau Nabi panjang bacaan Nabi mengajarkan kalau ngimami disuruh pen, pendek. Ini indikasi kuat kalau ini tidak jamaah. Tetapi tapi Muhammadiyah jamaah pewanjang dalil iki. Salamane. Terus tarawih, tarawih itu jamaah dari tarwihah. Tarwihah sekali istirahat, tarawih sekali kali istirahat nek sampean terawih rong puluh dengan catatan seperti zaman Umar istirahatnya setelah jangkep empat rakaat berarti ada empat kali istirahat ini empat empat empat empat empat dua puluh dong istirahat istirahat istirahat istirahat ada empat kali istirahat karena empat kali istirahat kan jamak empat itu sudah makanya disebut sholat yang banyak istirahatnya tarawih lek wolu tok empat istirahat empat habis ini berarti hanya sekali istirahat ini disebut tarawih nggak bisa menurut lugot bisanya disebut tarwihah ini dok ini ini nggak akal-akalan loh ini ya memang tak saraf itu begitu itu di zaman Umar istirahatnya empat kali sekarang nggak kena jalil Oh, enggak Jawa tambah enggak ada istirahat. Ya. Ini sejarah kenapa dinamakan tra trawe empat rakaat tawaf, empat rakaat tawaf, empat rakaat tawaf berkali-kali istirahat. Ya, sehingga bisa disebut tarawih. Lek delapan sekali istirahat kok. gak bisa disebut tarawih. Tra. Yes. Saya kira tentang rokaat raweh cukup nih. Berikutnya, Qobliyah Jum'ah dibid'ahkan oleh Muhammadiyah. Tapi beberapa masjid Muhammadiyah yang tak khutai itu mereka banyak melakukan Qobliyah sekarang. Wis nggak dipentelengi lagi. Sungkan. Kemarin lusa, eh, wis, rata saya ada tiga harian saya subuhan di eh, oh minggu minggu minggu tanggal tiga apa subuhan terus ceramah di masjid Ramadan Kriya Santa masjid Muhammadiyah tak cak kunut ya kak protes kak wani oh banyak yang minum itu pak itu yang Muhammadiyah kental kan tak mirip biasa. Kalau jamaah kan campur tuh. Terus saya jelaskan tentang wiritan-wiritan itu. Eh, setelah tak tungani terus ada yang tanya, "Ustaz, wiritan banter itu apa boleh?" Ini lek tak dalili nanti geger. Akhirnya tak gaya akal Yo dilihat situasinya. Lek jamaahnya alim-alim, pinter-pinter, fasih-fasih, pinter dungo dewe. Itu. Ya kan? Kayak sampean-sampean kan pinter-pinter ini terdidik semua. Tak bilang begitu. Ya, imam tidak perlu untuk ngebanter-banter karena wis iso Kalau seperti masyarakat saya enggak saya. Imam enggak pernah wiritan banter, enggak pernah doa banter. Maka sampai kiamat sing pinter imam itu. Orang kampung yang nggak bisa baca Arab, nggak bisa baca Latin, selamanya nggak akan apal tungo, nggak akan apal di zikir. Jadi kalau mereka sekarang apal zikir, apal tungo itu ya barokah ben waktu krungu teko imam itu. Jadi untuk masyarakat yang awam enggak se, lebih baik banter sekaligus pembelajaran untuk makmum. Nah, kalau begini-begini nggak banter monggo wis alim-alim. <laughs> Yang nanya itu menghampiri saya, bagus. Eh, dijawab nggak ya akal ngulek tak jawab kata kanal jahru bidzikri ya, hina yansarifun nasu minal maktubah ala ahdi Rasulullah SAW. Dijawab ngono yo ya geger. Dilem tambah bagus. Eh, Kepengen saya itu mau tak lanjut. Sebetulnya meskipun diduga kuat makmum itu sudah banyak yang alim-alim, tetap ada baiknya imam itu undungo banter. Kenapa? Ada saja ini makmumnya alim-alim, tapi bisa jadi ada orang musafir nunut salat dan dia tidak ahli, nggak iso undungo dewi. Nah kalau imamnya gelem ndongo rotok banter kan wis gratis deh. Gak usah ndongo dewi kari amin amin. Ya, Qabliyah Jum'ah itu mereka bid'ahkan. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu kana yusalli qabla al-jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Bahwa Ibnu Mas'ud itu salat sebelum Jum'atan 4 rakaat, setelah Jum'ah juga 4 rakaat. Ini dalile qabliyah Jum'ah, ba'diyah Jum'ah. Riwayat Imam Turmudi 523. Ada kemungkinan Kemungkinan pertama Ibnu Mas'ud melakukan itu sejak zamannya Kanjeng Nabi. Kalau sahabat melakukan Nabi tidak melarang berarti sunnah takri dia heres. Ya nah? Sebab kalau itu tetap bid'ah dan Nabi diam berarti Nabi mendiamkan bid'ah. Nabi mendiamkan kemungkaran. Kalau Nabi mendiamkan bid'ah, mendiamkan kemungkaran berarti Nabi menyetujui kemungkaran. Itu lek nabimu, lek ku nggak setuju dengan kemungkaran. Eh, kira-kira lek nabi ini sampean kira-kira. Mustahil nabi itu menyetujui kemungkaran. Lek ana wong nglakoni nabi meneng, berarti alal akol ya wenan, minimal wen na. Itu alternatif pertama dilakukan di zaman nabi. Tapi kalau itu dilakukan setelah zamannya Kanjeng Nabi, maka eh, kita pahami seperti ini. Di zaman Nabi mungkin nggak pernah dilakukan. Itu yang murni inisiatifnya ibnu apa? Ibnu Mas'ud. Jawabnya eh, ini masalah tauqifi. Sholat ibadah mahdoh itu masalah yang mau nggak mau harus ada ajaran dari kanjeng Nabi, petunjuk dari kanjeng Nabi, gitu loh. Sehingga kita tetap husnudon bahwa itu memang ajaran dari Nabi, bukan bikinannya Ibnu Mas'ud. Kalau kita tuduh itu bikinannya Ibnu Mas'ud, berarti kita menuduh beliau bid'ah. Lah, kelas kita itu terlalu kecil kalau membid'ahkan sahabat. Orang berdiri di soft nomor seribu merasa benar menyalah-nyalahkan orang yang berdiri di soft pertama belakang imam. Eh, itu kan wis tangeh lamun. Eh, ya ora iso. Jadi begitu. Tetap kita nggak mau suudon pada Ibnu Mas'ud. An Abdullah bin Mufaddal radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam baina kulli adhanaini salatun baina kulli adhanaini salatun baina kulli ini salatun liman sya'a. Ah, didawuhkan Nabi tiga kali. Terus yang ketiga Nabi dawuh liman sya'a. Ah. Antara adzan dan ikomat disunahkan sholat. Antara adzan dan ikomat disunahkan sholat. Tapi enggak wajib bagi yang mau. Dalil ini tegas menyatakan, andai kita tidak menemukan dalilnya qobliyah maghrib, andai tidak menemukan dalilnya qobliyah isya, andai tidak menemukan dalilnya qobliyah Jum'ah, itu tetap boleh melakukan qobliyah. Pokok sholat sunat setelah adan sebelum komat, itu hukumnya sun, sunat. Dalilnya mana? Baina kulli adanaini sholatun. Itu jelas. Ini sunnah qauliyah. Warawaina fihima bi isnadin hasan. Uh, an ya apa an yusairah ha idhamil ya wafat fathis sin ya yusairah itu berarti hmm. yusairah nampak kang sayrah nih as-sahabiyah dia seorang sahabat perempuan al-muhajirah yang ikut hijrah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amarahunna an yura'ina bit takbir wa takdis wa, tahlil wa an yaqidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Ini wiri apa? Wiritan. Wiritan itu begini. Menurut orang di luar kita itu nggak oleh nggak teh Menurut kita nggak etas pe ya oleh, nggak cetekan yo ya oleh, nggak driji yo ya Oleh ngumpul nih kerikil yo, Oleh. Dan menurut mereka kudu nggak idri driji. Nggak driji ono dalile uh, Nabi memerintahkan wanita-wanita supaya gatekne wiritane takbir, tasbih, tahlil dan supaya mereka menghitungnya dengan apa? Tri, triji. Uh, triji itu nanti di hari kiamat akan ditanya terus mereka diminta ucap. Ya, nah. ya nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aikihim Itu yang dalilnya pakai triji. Tapi bagi kita enggak harus dirici kerikil ya oleh. Dalilin di dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas bertamu dakhala ala bertamu pada seorang perempuan wa baina yadaiha nawan sedang di depan perempuan itu ono isine kur kurma au hasan atau ada krikil tusabbihu bih wanita itu bertasbih dengan krikil atau isi kurma Nabi tidak melarang, berarti bu boleh dihitung karo dirisi oleh, dihitung karo apa? Isine kurma yo ya oleh, dihitung karo tasbih. Telung puluh walu An abdillah bin Amrin roa itu melihat engsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbih menghitung tasbih wa fi riwayatin dihitung dengan tangan kanan Berikutnya wa kana li Abi Hurairah wa kana ono iku li Abi Hurairah kaduwe Abi Hurairah khaitun bola benang fihi iku ing dalam bola, alfu ukjatin ono sewu untai sewu bundelan jadi tas bayi sewu oh. falayanamu ora sare-sare sapa Abu Hurairah hatta yusabbiha hingga dia bertasbih fihi dengan tasbih yang seribu seribu untayan itu. Rawahu Abu Dawud fil Hilyah juz 1 halaman sekian wa hasan. Ini sanatnya hasan. Jadi model tasbih onok bolae, onok dalile tapi Hurairah dihitung tangan tengen onok dalile Kanjeng Nabi dihitung karu driji mutlak enggak menyebut kanan atau kiri onok jalile wong-wong wedok mau karu isi kurma karu krikil yo oleh ana jalile lelek wong PKS ngelarang tasbih bid'ah sing oleh mek kur drijito iku tambah bid'ah Nabi memperluas kok memper sempit mempersempit yang diluaskan syariah bighairi dalil itu taksis bighairi dalil salah Bener NU ngomongnya. Ya, bener ya. kudung lek wajib gawe gerici biye. Oh nggak apa-apa. Yang penting cepat-cepat baca -cepat. Datang langsung sholat. Katanya Fatul Mu'in tetap disuruh sholat. Tapi nggak usah panjang Karena eh, dalam hadis Bukhari juga barang siapa masuk masjid jangan duduk sebelum sholat dua rakaat. Ya nah? Jadi man masjid fala yajlis hatta yarka' kata ini. Itu riwayat Imam Bukhari. Tetap sholat dua rakaat. Nah dua rakaat itu diniati apa? Diniati tahiyat ya kene, diniati kopliyah ya kene. Tapi lek mau niati qobliyah oleh tahiyate. Lek mau niati tahiyat gak oleh kopliyah. Ya mending neng pasuran dong. Neng pasuruan lawangnya kene. Lek neng lawang dong pasuruannya gak kene. Lek tahiyat qobliyahnya enggak kene. Lek qobliyah tagiate kene. Eh iya iya. Kecok ngono Jadi terawih 20 ada dalilnya Orang yang ngotot 8 Cara kita bukan membantah ya Melurus Cara kita meluruskan begitu tadi Dengan dalil-dalil Terus bahwasanya wiritan itu sunnah Ngitungi Gak idrici oleh, gak cedekan oleh Gak tasbih ya Oleh dan semua berdasar dalil Satu lagi tentang mulutan Witir jamaah di Ramadan sunat, di luar Ramadan mubah. Tapi tidak disunahkan. E, meskipun itu untuk pendidikan hukumnya mubah. Tidak mendapat pahala karena jamaahnya. Tapi tetap mendapat pahala karena wi, witirnya, sholatnya. Dan kepada jamaah harus diumumkan. Para derek-derek, niki witir niki mubah. Atau jamaah niki mubah. Duha jamaah niki mubah, buatan sunat. Tapi nggak boleh. Kalau nggak diumumkan begitu, wong mereka awam khawatir mereka menganggap jamaahnya sunnah. Jadilah tradisi mensunahkan sesuatu yang tidak sunnah. Malih gaib bid'ah. Padahal kita ingin nggak nambahi, oh nggak ngurangi. Pas. Loh, menang, menang. Menang. Ya, wenang. Mubah. Bismillahirrahmanirrahim tentang mulid. Faqad ja'a fil Bukhari, catang dalam hadis Bukhari, annahu yukhaffafu an Abi Lahabin bahwa diringankan Abu Lahab itu mil itsnain. Saben dino Senin mendapat kok apa dispensasi, lumayan istirahat. Bisababi itqihi li Suwaibah karena Abu Lahab memerdekakan budaknya Suwaibah, hati budaknya itu. Kenapa budaknya dia bebaskan? Lama basyarathu ketika si budak itu memberi habar kepada Abu Lahab biwiladatil Mustafa akan kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bos, eh, majikan, ponakmu lahir, ganteng. Saking senenge sing ngabari itu merdekakan. Abu Lahab gara-gara menyambut gembira lahir Nabi itu loh apa, mendapat keringanan setiap hari Senin. Berarti menyambut gembira lahir Nabi itu api. Nah, nah, nah. Ya, nah. Lah mulutan itu menyambut gembira lahir Nabi. Nabi boleh. Nurut hadis Bukhari api. Ini nurut Muhammadiyah elek. Aku melok kanjeng Nabi. Wahadal khabar hadis ini rawahul Bukhari fi sahih fi kitabin nikah mu'allakon. Meskipun mu'allak tetap sahih. Mu'allakatul Bukhari itu sahihah. Wa naqalahul Hafid Ibnu Hajar. Dan Al-Hafid Ibnu Hajar juga menukil hadis ini fil fatah. Warahul Imam Abdul Razak As-San'ani. Padahal As-San'ani itu kan biasanya nggak bermadzhab dah. Ngono ya tetap meriwayatkan hadis ini ya apa? Ini apa? Uh, juz 7 halaman sekian Fathul eh, apa? Fathul Bari. Eh, apa, apa? Menyambut gembira lahiran Nabi api. Nyata nih diwai ganja ganjaran. Nah karena orang kafir itu tetap neng rokok ya ekor ya, siksane di kurangi tapi ya tetap disiksa titik-titik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil itsnin. Rasul ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala Nabi menjawab fihi wulitu. Aku puasa Senin karena di hari Senin lah saya dilahirkan. Berarti Nabi puasa Senin dalam rangka mengenang hari kelahirannya. Lah peringatan Maulid itu yang mengenang hari kelahirannya sama dong. Hmm. Jadi mengenang lahir Nabi itu yang mencontohkan ya kanjeng Nabi sendiri. Nabi poso Senin niatnya mengenang kelahirannya. ngumpul ngumpulnya berkat tibaan itu ya mengenang lahirin Nabi Poso. Wafihi unzila alayya di hari Senin pula saya menerima wah wahyu rawahul Imam Muslim di sahih fi kitab siam. Itu, guys pokok mengenang lahirin Nabi itu tapi boleh. Apa? Ini apa? Masalah agomo, masalah ibadah, bukan masalah kemanusiaan. Kalau masalah kemanusiaan dilakukan Nabi, Nabi motong kumis modele opo, rambutnya modele opo, senengan lek jahar, ndamel kecut-kecutan apa, coka, itu kita meniru mubah tidak sun tidak sunnah karena masalah kemanusiaan. Tapi kalau poso ini bukan masalah kemanusiaan. Ini masalah syari syariat. Berarti menirukan apa yang disyariatkan Nabi hukumnya juga sunnah. Oh terserah Sodakoh ya oleh Iku dalile mau zikru di afrotil am Layu khosisu menyebut salah satu cara dari sekian banyak cara itu tidak berarti men mentahsis. Penak-penak wis. Wis dong ya. Oh, tidak disunahkan. lahirnya sambian itu tidak segempar tidak sehebat, tidak seagung lahirnya Nabi. Lahirnya Nabi mendatangkan apa menandai hadirnya rahmat dohir dari Allah dari Allah rahmatan lil alamin dan itu sangat luar biasa bagi seluruh manusia patut dikenang sepanjang zaman sementara lahirnya anak kita belum tentu itu iso soleh iso toleh iso nyeneng nih iso nyenep nih reno-reno. Ono sing takon, lek Nabi mengenang hari kelahirannya dengan puasa Senin, kalau lahir Kemis saben Kemis poso niatnya mengenang hari kelahirannya apa boleh? Ora oleh. <laughs> Maksudnya enggak sunat begitu. Kenapa? Yo, ya, sampean derajatnya enggak podo karo Kanjeng Nabi. Lelek Senin poso oleh, Kemis poso oleh, tapi niatnya ora kok nawaitu sauma li zikra wiladati itu ya orang ngono cek dhuwure derajate lho nggih wis poso mutlak ngono ae nah, sing penting niat lah ya ora usah niat ingsun masani neton ora lho sesuatu itu bisa menjadi bid'ah karena pelaksanaannya keliru, pemahamannya keliru, persepsinya keliru, niatnya juga keliru. Dan kalau niatnya persepsinya benar, ya yang nggak jadi bid'ah. Ya. zaman sholat nggak sarung ini bisa bid'ah bisa enggak. Kalau sholat nggak sarung dengan keyakinan sunatnya sarung, sakliane sarung makruh. Eh, sarungan ini yang kengsun ngelakoni sunat itu menjadi bid'ah karena nambah-nambah ya jarang. Tapi kalau sarungan dipandang ini sebagai sesuatu yang benar. Celono oleh, sarung oleh, gamis oleh. Kan begitu aja. Ya enggak pintar. Ya mesti. Apa? Tiba itu yang diharamkan apanya? Enggak. Me mengenang ulang tahunnya boleh, menang itu dok. Tapi kalau Nabi itu tadi sun sunnah. Ya menang ya menang, dok. Ya enggak disunani ya enggak diharami. Oh, berarti haramnya duduk di baan. Kalau masalahnya karena banterine suara, ojo ngarone di baan cok. Wong wedok ceramah yo ya haram, wong wedok bengak-bengok ning pasar yo ya haram, wong wedok nyanyi yo ya haram. Ingin begitu. Jadi ojo nembak tibaane. Tapi nembak rafus sauti ama Marical al ajanib. Wong wedok mulang ya haram. Nanti suwe-suwe Siti Aisyah meriwayatkan hadis juga haram. Eh, ya apa jadinya? Eh, hadis yang menyatakan suara wong wedok itu aurat itu doif. Hadis itu sautul mar'ati auratin itu hadis doif. Hmm. Yang dianjurkan Quran supaya wong lanang gak gampang tergoda, sing wedok ya aja nggodha. Lah iku pertimbangan akhafud dororain Ayo akhafu darare. aku darare. Kau lagi gak soleh ngono tambah ben Tambah underground, tambah ngepang. Tambah luwe nemen. Wes pokoknya sing sik seneng bubur ya ditulang bubur. sing wis kalu intip ya ditulang intip, ngono lho. lelek sampean tukang macul awak sehat nguli ngangkut didulang bubur ya lemas. tapi lek wong sik lara didulang bubur ya tambah sehat ya padha karo niku lho Nah, ngemong-mong kampung yang masyarakat awam sik kadang ngono-ngono itu itu enggak kena dipaksa alon-alon ngene. Tapi harus ada target, harus ada niat, terencana eh, meskipun Allah entah mewujudkan niat apa enggak bahwa mereka ini hanya pendekatan. Ini hanya langkah awal untuk menuju supaya mereka meninggalkan yang yang begitu begitu begitu. Ya, yes, ya proses pendekatan awal tok tidak wujud bareng-bareng ya monggo awal. Nah, itu berarti panjenian ngubi-ugi ya. Gak oleh. Dan kini kalau zaman pas kebetulan suge apalagi berperan wibawa di kampung, itu eh, yang paling bagus itu bukan zaman mendatangi tempat mereka, tapi mereka zaman undang. Jadi memang eh, ada hari-hari tertentu, apa malam minggu apa ya apa, itu pintu dibuka, disiap nih mie, teh, kopi, apa, wong-wong kampung je. Kalau mereka ke rumah sampean dan sampean toko apa-apa, nggak wani macam-macam itu. Komunikasi terjalin, terus apa uh, sambung hati ada mereka juga enggak ngelamak di situ karena neng sampai sampean tapi lah itu terjadi di perapatan ya sambian singkatut gitu loh kecuali mekur sekedar awal-awal untuk apa ngeret menurut malah katut pokoknya sing enak ya Ya makan mangan anak kopi, anak sate. unggul Ustaz. Masih atau gak ngaji jagongan nengalor <laughs> alor gitu. Eh, suwe-suwe api.